jawaban dari Syekh Rabi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan manhajiyah. Sampai pada pertanyaan yang ke-25 Pertanyaannya Fadilatul Syekh Hal hadihi al-mukhalafat allati zaharat 'inda katsir mimma yantasibu ilal ilmi Wa dawati fi babil bay'ati was-sam'i wat-ta'ah tud'anu fi aqidatihim لأن بعض الناس يقولون إنهم على كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية afiduna fadukumullah pertanyaannya untuk babi pertanyaannya wahai syekh hadin mukhalafat ada beberapa kesalahan-kesalahan yang muncul dari beberapa orang yang dikenal dia sebagai tokoh dikenal sebagai orang yang tokoh ulama umpamanya atau ustadz atau penggerak dakwah. Kesalahan tersebut berkaitan tentang permasalahan bayat atau permasalahan ketatan kepada pemerintah. yakni orang tersebut terjerumus pada kesalahan manajia berupa tidak mutat kepada pemerintah umpamanya atau dia jatuh pada dosa yang berupa berbaiat kepada salah seorang tokoh tokoh dalam dakwahnya kesalahan-kesalahan tersebut apakah menyebabkan ditinggalkan orang itu dikarenakan kerusakan dalam bidang akidah ya apakah orang tersebut yang memiliki kesalahan tadi di atas juga dicela dalam perihal akidah mereka karena sebagian orang sebagian orang mengatakan innahum ala kulli hadhin mereka walaupun salah dalam hal ini tentang bayat kepada pimpinan kelompoknya atau tidak mau taat kepada pemerintah mereka walaupun salah dalam hal ini toh tetap akidah mereka tetap akidah salafiyah sehingga tidak boleh kamu mencela mereka karena mereka masih berada di atas akidah salafiyah. Ini sering terjadi dan terdengar di telinga kita adanya orang yang menyimpang kemudian ditutup-tutupi ditutup dengan bahasa mereka kan akidahnya masih sunnah. Maka jangan dicela walaupun mereka menyimpang dalam sisi yang satu ini. Sebagaimana wamanya mendengar Khawarij teroris, ya, mereka itu walaupun salah betul memang dalam perihal tidak mementati penguasa salah, tapi kan akidahnya salafiyah. Ini kadang muncul pertanyaan seperti itu. Ikhwan muslimin bermanya. Ikhwan muslimin itu kesalahannya nyata. Tapi kan mereka masih akidahnya salafi. Wah, dibela-bela. Apakah hal yang seperti itu ya kaum muslimin? Dibolehkan yang seperti itu sehingga mereka tidak di, di tidak dikritik, tidak dijarah, mereka tidak ditinggalkan karena alasannya akidahnya juga masih salafi kok sama dengan kita, walaupun dalam dakwahnya berbeda dengan kita, ya tidak mengapa, yang penting masih salafi akidahnya. Sampai pun sururi seperti itu, sururi ya biar aja nggak apa-apa, jangan disalah-salahkan, jangan ditinggalkan, jangan dihajar, jangan ditahdir. Karena apa? Akidahnya kan masih salafi. Paham kalimat ini kaum muslimin? Berkedok dengan kalimat akidahnya masih salafi yang dimaukan rububiyah, uluhiyah semua sifat. Walaupun mereka salah secara manhaj, nggak apa-apa. Itu yang diinginkan. Jawabannya sekarang. Kalau antum sudah paham pertanyaannya, jawabannya kita jawab, eh, kita bacakan قال الشيخ ربي بن هادي المدخلي الجواب إذا قرأت شرح السنة للإمام البربهاري وقرأت أصول أصول السنة للإمام أحمد وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة ولا ادعى سلامة العقيده apabila engkau membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Maju Mas, maju. Hmm. Malah sing tang gingin buat nonton gen, Pak. Sini masuk kosong. Buat apa kosong, Kalau perlu saya mundur lagi nggak apa-apa. Di balik tembok sekalian. <laughs> Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau engkau membaca kitab Syarh Sunnah Karimam Al-Barbahari atau engkau membaca kitab Usul Sunnah Karimam Ahmad bin Hanbal atau engkau membaca kitab-kitab para salaf zaman dulu yang mereka sudah mendapati bid'ah warij, bid'ah mutazilah, bid'ah ah, syariah berbagai macam sekte sudah ada di zaman dulu tajid engkau akan dapati keterangan yang gamblang bahwa barang siapa yang melakukan ini ini tadi bid'ah dalam hal bayat membayat pimpinan kelompok ini sebuah bid'ah bayat itu adalah kepada waliul amr yang memiliki kekuasaan bukan bayat kepada pimpinan kelompok bayat seperti Hizbut Tahrir kepada pimpinannya Bayat seperti jamaatul muslimin kepada pimpinannya. Ini bayat, bayat yang bid'ah. Dalam akhir buku ini ada pertanyaan khusus beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang berbayat kepada pimpinan. Itu semua adalah bayat yang bid'ah. Itu sudah ada zaman dulu. Nah, demikian pula kesalahan-kesalahan tidak mau taat kepada pemerintah itu sudah dari zaman dulu. Mereka baru lama Imam Ahmad, uh, uh, Imam, Al-Barbari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahi kata beliau. Akan kau dapati keterangan bahwa orang yang seperti itu keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah menuju apa berarti? Bid'ah, dolalah. Walid, walwidda'a selamat laqidah. Walaupun mereka mengaku-ngaku akidah mereka selamat. Walaupun mereka mengaku-ngaku akidah mereka di atas akidah salaf. Tetap para ulama mengatakan mereka ala dhalalah. Sesat mereka. Jadi kesalahan manhajiyah, kesalahan dalam penerapan hukum-hukum syar'i, eh, penerapan-penerapan itu semua penerapan eh, kesalahan dalam penerapan manhajiyah. Itu semua terjadi pada penerapan manhajiyah yang menyebabkan orang tersebut apa? Keluar dari sunnah. Duru barakallahu fikum, keluar dari sunnah itu macam-macam. Bisa kafir, bisa bid'ah. Tergantung pada permasalahan apa kesalahan tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Fa inna qala syekh melanjutkan ucapannya Syekh Rabi, "Fa inna salamat al-aqidah keselamatan akidah makna maknanya orang ini akidahnya selamat. Orang ini akidahnya di atas manhaj salaf. Akidahnya salafiyah. Maknanya adalah dia harus ittiba'u kitabillahi wa sunnatu rasulih. Dia mengikuti kitab Allah dan dia mengikuti rasulnya wa salafi asal asaleh dan dia pun mengikuti manhaj as-salafus saleh. Ini dia. Fi kulli sya'in min syu'un pada setiap keadaan dan keberadaan dia. Tidak hanya dalam ibadahnya tok. Tidak hanya dalam hal akidahnya tok tidak dalam ya, perkara perjuangannya tong, tapi semuanya. Ini bantahan mereka muslimin kepada beberapa orang yang mengatakan kita mengambil dari salafi akidahnya. Kalau dalam pergerakannya kita tidak mengambil dari salafi, tapi mengambil dari ikhwanul muslimin. Kita dalam ibadah ngambil dari jamaah tabligh jadi dia kepengen diri dia terdiri dari berbagai macam unsur-unsur faham yang dianggap kalau ibadahnya yang paling mantap sufi yang sudah modern seperti jamaah tabligh. Zikirnya banyak, salawatnya banyak, ini dan itu. Tawaduknya, kata mereka seperti itu. Dalam hal perjuangan yang paling terdepan adalah ikhwanul muslimin. Ya, bukan hanya sekedar berbicara tapi mereka oh, apa ke tempat-tempat yang lain. Dalam akidah memang salafi. Hada batil. Yang seperti ini batil. Maju mas, mari mas. Nah, tes wonten tiang kang tengingging hmm. melasingnya sing nang jero ruangan benek ngaji orang mesti paham. Nopo malah sinteng jaba. Nah. Mengomriki tingsi. Ada air minum? Oh lagi diambilkan. Ambilnya di mana? Di sana Purbalangga? Hmm. Maksudnya kasihan jauh-jauh teman sini juga ada kok. Hmm. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Sehingga orang itu dikatakan akidahnya selamat itu jikalau dia betul-betul mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan manhaj salaf pada segala sisinya. Dalam akidahnya, asmo, sifat, uluhiyah, rububiyah. Dalam hal manhajnya, pola pikir dia. Dalam hal perjuangannya, jihadnya, jihad bersama pemerintah yang sah. Bukan jihad seperti ikhwan muslimin semaunya. Dengan cara-cara yang tidak syar'i. Mengikuti model-model perjuangan-perjuangan Syiah dan yang lainnya. Dalam ibadah juga sesuai dengan syar'i, mengikuti yang sunnah bukan mengikuti yang bid'ah. Harus seperti itu baru dikatakan dia akidahnya selamat. Oh nggih matur nuwun. Nggih nggih. Mendetang bundi niki Mas. <laughs> Qala Syekh, "Faida taghalla alladhi yantami ila as-salafiyyah an aslin min hadhihi al-usul fala yastati'u munsifun wa sadiqun ay yaqul inna haula salafiyun." Apabila salah satu di antara prinsip-prinsip salafi prinsip-prinsip ahlu sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat tidak ada pada dia, maka seorang yang yang munsif, yang bersikap adil secara syar'i dan dia jujur, dia tidak akan berani mengatakan mereka adalah salafiyun yang menyimpang dari prinsip-prinsip. Semisal termasuk prinsip adalah perihal bai'ah. Ini perkara prinsip karena akan dibangun di situ al-wala wal bara. Berbaiat itu membawa konsekuensi cinta dan benci dikarenakan karena yang dia bayati. Tahu di bayati Pak? Ya. Si fulan membayat torikoh pimpinannya. Maka si fulan ini akan selalu sami'na wa ta'na kepada pimpinan yang dia bayat. Bahkan yang dia bayat lebih ditaati daripada waliul amr. Pemerintah yang sah. Ini jelas menyelisih prinsip-prinsipnya Nabi alaihissalatu Orang yang kehilangan atau tidak memakai prinsip ahlu sunnah dalam hal ini. Dibuktikan dengan dia berbayat kepada pimpinan-pimpinan kelompok. Benci dan cintanya dikarenakan bahkan sampai tingkatan pimpinan yang dibayat itu kedudukannya setara dengan Nabi. Boleh bagi dia menghalalkan dan boleh bagi dia mengharamkan. Boleh bagi dia merubah agama ini jika memang perlu untuk dirubah. Ini keyakinan yang sangat mengerikan. Ya. Ini berarti apa? Pada mereka kehilangan prinsip sunnah. Tidak kemudian dikatakan, oh nggak apa-apa. Yang penting kan akidahnya masih salafi. Tidak, mereka tidak bisa dikatakan sebagai salafi. Dikarenakan prinsip itu tidak ada pada mereka. yakni semua ta'ah kepada walil amr, bayat kepada walil amr. Jadi bayati malah justru kelompoknya. Bahkan sampai tingkatan halal haram Tergantung pimpinan yang dibaiat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Mm -mm. Jamaat tabligh wal muslimin. Siapa yang mengatakan mereka salafi akan terbantahkan dengan sendirinya. Mereka walaupun mengaku saya juga pengikut sahabat, kami juga cinta Rasul, tetapi prinsip mereka membolehkan bid'ah-bid'ah amalan-amal bid'ah bahkan jamaat tablik ini kuburiyun penyembah kuburan pada aslinya sana di negeri aslinya sana mereka kuburiyun bisa dibongkar kitab-kitab tentang yang membongkar jamaat tablik seperti al-qaulu baligh fi takhdir ala jamaat tablik ucapan yang yang tajam dalam rangka memperingatkan bahaya jamaat tablik. Disebutkan di sana kesalahan secara akidah, kuburiyah dan sebagainya. Tidak kemudian jamaah tabligh nggak apa-apa, nggak ada kesalahan yang signifikan katanya. Hah? Mereka teman-teman kita juga dalam hal dakwah ngajak orang sholat apa salahnya bukan seperti itu itu kesalahan manajia yang terus diperingatkan dan mereka bukan salafi karena apa hilangnya satu prinsip pokok dalam akidah prinsip pokok dalam manhaj itu mengeluarkan dia dari kesalafian. Itu membuktikan dia tidak mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya, tidak mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya, dan tidak mengikuti manhaj salaf dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami hadirin? Hmm. Wad dalil, dalilnya sekarang praktek penerapan hal ini adalah annal khawarij alladhi alladhina أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات ما كانوا عندهم شرك وما كان عندهم تعطيل الجامية في صفات الله عز وجل ولا عندهم شيء من عقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة وما كان عندهم شرك في التوحيد العبادة wal ضلال فيها كان انحرافهم في الحاكمية وما يتبعها مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. dengar ucapan Syekh Nabi ini untuk makan dapat jawaban yang mantap dari beliau dalil tentang hal ini adalah kaum khawarij di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah satu orang yang sangat berkeinginan keras untuk memerangi mereka bahkan membasmi mereka bil qatli wa qidal. qatl yakni membunuhi mereka sebagaimana Nabi mengatakan la in adraktuhum laqtulannahum qatl adin kalau aku mendapati mereka maka aku akan bunuhi mereka Sebagaimana Allah membasmi kaum Ad. Sampai pada anak cucu mereka. Basmi habis. Au lima atau memerangi mereka. Perhatikan. Khawarij yang sedemikian rupa. Nabi berkeinginan memerangi mereka. Kondisi khawarij di zaman itu bagaimana? Kala Syekh Rabi. numun munharifin. Mereka khawarij di zaman itu bukanlah orang-orang yang menyimpang dalam hal fitohid tauhid rububiyah. Mereka tidak menyimpang dalam hal tauhid rububiyah. Wala tauhidil asma sifat. Mereka juga tidak menyimpang dalam perkara tauhid al-asma sifat. Ma indahum syirkun. Khawarij zaman Nabi juga tidak ada pada mereka kesyirikan. Wa ma kana indahum ta'til jahmiyah. Mereka pun tidak ada bid'ah ta'til penolakan terhadap asma sifat sebagaimana yang terjadi pada Jahmiyah wala indahum syai' min aqaidil Jahmiyah dan mereka khawarij zaman Nabi tidak ada akidah seperti yang dimiliki oleh kaum Jahmiyah fima yata'allaqu bisairi jawal bil aqidah yang berkaitan dengan semua sisi-sisi akidah khawarij zaman dulu tidak ada kesalahan itu wa ma kana indahum syirkun fi tauhidil ibadah Khawarij zaman Nabi tidak ada kesyirikannya dalam perkara tauhidul ibadah, tidak ada. Wal indahum dhalalun fiha. Kata Syarabi, Khawarij zaman Nabi tidak ada kesesatan dalam perkara itu. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat mereka benar. Kan inhirafuhum. Kesalahan Khawarij di zaman Nabi dulu adalah dalam bab al-hakimiyah. Urusan tentang penghukuman, penghakiman. Urusan tentang hakim. Siapa yang berhak menjadi hakim? Siapa yang berhak menjadi wal amr? Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali atau mereka? Mereka protes kepada khalifah. Umar dibunuh oleh mereka. Uthman dibunuh oleh mereka. Ali dibunuh oleh mereka. Para sahabat dibunuh mereka. Karena apa? Mereka tidak puas dengan hakimiyah kepemimpinan para sahabat tersebut. Dalam bab ini, dalam bab tidak taatul wulatul umur, dalam bab ketidaktaatan kepada pemerintah yang sah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi oleh kaum muslimin. Ya. Kata beliau kaum muslimin, wa ma yattabi'uha mithlul nihfaralladin ashil an kesalahan-kesalahan mereka itu tidak seperti kesalahan-kesalahan yang ada di zaman-zaman sekarang ini. Yang ada di zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi. Mu'tazilahnya, Jabriyahnya, uh, Qadariyahnya, Jamiyahnya, Syiahnya, Sufinya lebih parah lagi. Sufi kuburi, khawar zaman dulu bukan kuburi. Tidak ada kesalahan dalam hal akidah, akidah al-uluhiyah atau rububiyah, semua sifat. Hah? Far-rasul. Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Dzakara sifatahum. Sifatihim. Rasulullah menyebutkan sifat-sifatnya mereka. Wa dzakara min amalihim. Rasul menyebutkan amal perbuatan mereka. Yakni apa? Inna inna as sahabah laysat ila qira'atihim bi syai'. Bacanya sahabat dibandingkan dengan bacaannya khawarij belum apa-apanya wala salatum ila salati ulail khawarij bi salatnya sahabat dengan salatnya mereka bukan apa-apanya yakni maksudnya bukan berarti para sahabat jelek bukan artinya nabi sedang menyebutkan ini loh orang seperti khawarij ibadahnya bagus kurangnya bagus nah tetapi kaum muslimin nabi uh, menghukumi mereka adalah hum syarul khalqi wal khaliqa. Mereka sejelek-jelek manusia dan sejelek-jelek akhlak. Barakallahu fikum. Ibadahnya, sholatnya, ya, puasanya, qiraatul Qur'annya, Nabi alaihissalatu wassalam menyebut itu sebagai kebaikan. Disebut oleh Nabi kebaikan itu supaya kita tahu nih ada orang baik, tetapi aku sangat kepengen membunuhi mereka. Sebuah hal yang aneh dan ajaib. Tetapi itulah dia Nabi kita wassalam dan itu sunnah beliau terhadap kaum Khawarij. Inilah peperangan beliau terhadap bid'ah-bid'ah semisal Khawarij yang pada mereka tidak ada kesalahan dalam akidah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, Toh sudah sedemikian dahsyatnya beliau dalam memerangi bid'ah itu. Apalagi jika lo bid'ahnya sampai bid'ah kuburi. Bid'ahnya sampai bid'ah apa? Asmo sifat, menolak, mentakwil, mentaktil. Apalagi sampai menolak takdir. Apalagi sampai mengkafirkan para sahabat. Dan mengkufri para khalifah seperti bid'ahnya syiah. Oh, ini lebih dahsyat lagi ya kaum muslimin. Nabi akan menyikapi mereka lebih dengan tegas lagi. Ini prinsip salaf. Prinsip agama kita. Keras dalam mengingkari yang namanya bid'ah. Ya. Nabi menyebut mereka syarul khalqi wal khaliqah. Wa fi hadithin ahar disebutkan dalam hadis yang lainnya sebagaimana beliau menyebutkan tentang kaum Khawarij ya beliau mengatakan laisat qira'atukum ila ila qira'atihim bi syai' wala salatakum ila salatihim bi syai' wallahi idza qaranna baina qaidihim wa qaidi ma yadfa'u hadhihi thawrat al mawjidati al an najid anna qaid al khawarij ahsan min wa ma'a hadha umir bi qatlihim waqalahum syarul khalq wal khaliqa. Perhatikan. Kalau kita bandingkan khawarij zaman dulu dengan khawarij zaman sekarang, khawarij zaman sekarang siapa mereka? Kata beliau, man, yud, man yadfa' hadi thawrat. Pihak-pihak yang mengobarkan pemberontakan-pemberontakan, pihak-pihak yang mengobarkan revolusi-revolusi. Mereka-mereka ini pihak-pihak yang di zaman sekarang ini seperti Said Kutub dan yang semisalnya akidahnya lebih jauh jelek dibandingkan dengan khawarij zaman dulu. Hada wa simin. Said Kutub meyakini Allah ada di mana-mana. Kesalahan dalam bab asma sifat. Said Kutub meyakini Allah menyatu dengan manusia. Kesalahan dalam hal uluhululiyah, wahdatul wujud. Total kesalahannya kaum muslimin. Hadau. Khawarij zaman dulu lebih baik berkali-kali lipat dibandingkan khawarij zaman sekarang. Toh walaupun demikian tetap Nabi berkeinginan untuk membasmi mereka. Dikarenakan kesalahan dalam satu prinsip. yaitu perkara al-hakimiyah. Ketaatan kepada waliul amr. Sehingga jangan lantu mengatakan ikhwal muslimin dan teroris itu jangan kau celah kan akidahnya masih ahlu sunnah walaupun caranya beda dengan kita yaitu cara mereka tapi akidahnya kan masih salafi kemudian kamu bela-bela mereka jangan ya kaum muslimin nabi kita sebagai uswah dalam menghadapi bid'ah khawarij Walaupun mereka masih muslim, masih sholat, masih ini, masih ini. Tapi bid'ahnya mereka menyebabkan mereka keluar di dakwah salafiyah. Bukan pengikut Muhammad alaihissalatu wassalam. Menunjukkan mereka keluar dari dakwah salafiyah. Dibuktikan pula Nabi mengatakan syarul khalqi wal khaliqah. Dibuktikan dengan mereka syar, syarul qatla tahta dimi sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini. Kesalahan dalam satu hal yang prinsip menyebabkan orang itu keluar dari sunnah. Yang berikutnya, qala Syekh masih melanjutkan ucapannya Syekh Rabi. Fakaifa biman yasiru fi al khawariji ma'a fasadi fil aqaidi. Ma'a fasadin fil aqaidi. Bagaimana lagi dengan orang yang mereka berjalan di jalannya khawarij yakni kesalahan dalam perkara hakiminya diwujudkan dengan memberontak pemerintah yang sah disertai pula kesalahan dalam hal akidah lawong yang dulu khawarij zaman dulu kesalahan dalam hal hakiminya tidak dalam perkara akidah uluhiyah rububiyah ala semua sifat benar tidak ada penyakit-penyakit bid'ahnya Jahmiyah pada mereka. Khawarij zaman dulu toh sudah disikapi seperti itu oleh Nabi. Lah bagaimana dengan Khawarij? Orang yang berjalan di jalannya Khawarij mengkafirkan pemerintah yang sah padahal mereka masih muslimin dan memberontak kepada pemerintah yang sah padahal mereka masih sholat plus dengan tambahan kesalahan akidah jatuh pada bid'ah asma wa sifat mentakwil, mentahrif, mentaktil. Tahu antum bahasa Arab ini? Tahrif itu apa? Takwil itu apa? Taktil itu apa? Tahu? Betul ngerasin kan? Padahal sering disebut. Tahrif itu merubah makna yang tertera dalam kalimat nama Allah dirubah kepada makna yang lain tahrif makna atau tahrif dalam hal merubah kata dengan kata yang lain. Atau disebut pula dengan takwil. Takwil batil itu maknanya tahrif. Takwil adalah apa? Menterjemahkan, menterjemah atau memalingkan satu makna nama Allah seperti Allah berisiwa di atas arsh dirubah dengan kalimat dengan kalimat istaula Seharusnya istiwa diganti dengan istaula. Ini namanya ta'til. Takwil mengandungi ta'til. Ya, ini asma sifat. Bunate belajar asma sifatnya dengan Bapak-bapak. Bunate lah nggih, bunate cuman kelalen. Bunate nom banyak usat. Bunate cuman kelalen. Hmm. Temut-temut maleh, Pak. Ya malah ilmu mala pun Ya. Al-an. Qala Syekh Rabi. Kita masih membaca ucapan beliau. Sekarang ini. Ida jikna. ila qa'idi thawrah. Fi hadihil bilad. Sayyid Kutub. Najiduhu munharifan min al min alifil aqidati ila yaiha. Kata beliau, kalau kita sekarang ini mau melihat tokoh-tokoh Khawarij yang meng, mengajarkan revolusi, yang mengajarkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, semisal Syed Kutub, kita akan dapati pada diri orang ini munharifan, dia seorang yang menyimpang dari apa? Dari alif sampai ya-nya. Yani dari A sampai Z. Dalam urusan apa? akidah. Semuanya salah Dalam hal misal menyikapi para sahabat Sayyid Kutub mencela habis-habisan para sahabat Nabi. Dalam hal ini contohnya Said Kutub mencela Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini Said Kutub. Ya, di mana yang namanya Said Kutub baik kaum muslimin ditokohkan sebagai tokoh besar oleh mereka-mereka para pergerakan-pergerakan itu. Dipertokohkan dengan posisi oh, tokoh besar. Padahal dia mengikuti jejaknya Khawarij plus tahu plus pak ditambah lagi dengan kesalahan dalam semua bidang akidah. Apakah Anda masih mengatakan Said Kutub adalah tokoh Islam yang karismatik, yang jangan engkau cela karena akidahnya masih akidah ahli sunnah. Walaupun dia memiliki, memiliki manhaj pergerakan, tapi jangan engkau cela dia masih sebagai tokoh. Apa Anda mengatakan kalimat itu? Padahal Nabi menyikapi Khawarij zaman dulu sekeras itu. Belum ada kesalahan dalam perkira dalam perkara akidah. Said Kutub lebih lagi dari itu min alfil min al aqidah ila yaiha. Dari alif permasalahan akidah sampai yaknya huwa Abu Thawrah wa qaiduha. Dia ini Said Kutub ini adalah bapaknya revolusi, pemberontak dan dia pula pimpinan besarnya. Sehingga semua pergerakan yang mengatasnamakan pergerakan dunia Islamiyah yang mengatasnamakan perjuangan padahal itu pemberontakan dengan model Islamiyah ujung utamanya kali ini Said Kutub. Nauzubillahi min dzalik. Kesalahan yang fatal Masih berapa menit? Masih lama? Ada tambahan air? Nanti kalau sampai airnya habis, saya berhenti loh. Hmm. Lanjutnya beliau mengatakan, Said Kutub digembar-gemborkan sebagai babak revolusi. Kalau Syiah mengatakan babak revolusi mereka siapa? Khomeini. Hah. La'natullah alaihi. Kalau yang lainnya mengatakan bukan Khomeini. Karena Khomeini adalah Syiah. Yang lainnya pergerakan apapun di dunia sekarang ini Menokokkan satu orang ini. Ya, Hizbut Tahrirnya ataupun yang lain-lainnya semua kembali pada ketokohan Syed Kutub. Wahul imam. Syed Kutub ini adalah imam Aladiyakuduhum yang memimpin mereka para pejuang-pejuang pergerakan tadi Wa kadzalika katsirun min talamidihi. Demikian pula yang menjadi tokoh pergerakan revolusi atau pemberontakan kepada pemerintah yang sah di zaman-zaman sekarang ini murid-muridnya Syed Kutub semisal dari kalangan ikhwan muslimin hum fasidun wa mufsidun fi aqadihim mereka itu orang yang rusak dan merusak lagi fasid mufsid fasid pada diri-diri mereka itu rusak. Dan rusak pula mereka dalam memimpin pemimpin-pemimpin mereka. Hum qadatu hadhil harakatil fi'liyah. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin pergerakan-pergerakan itu semuanya. Wallahi indum fasadun aqaidi fi babi tauhidil asma wa sifat wa fi babi tauhidil ibadah wa fi sairil albab. Abisairil abwab. Ada beliau, mereka itu Said Kutub dan murid-muridnya yang menjadi pemimpin-pemimpin ikhwan muslimin, mereka perusak dan merusak akidah kaum muslimin. Pada mereka terdapat kesalahan dalam bab asma sifat, pada mereka terdapat kesalahan dalam hal tauhid ibadah dan dalam sairul ibadah, sairul abwab, semua bab. Sudah dan? Ya. Apa anda terlalu gasik? Apa ini salah? Terlalu gasik ya. Biasanya jam 12 kurang 20, setengah 12 lebih 10 ya. Hmm. hmm. Hmm, lanjut kita. Iqra'u kalau antum melihat tentang sosok Syed Kutub, kata beliau. Baca oleh kalian. Kutub Syed Kutub. Kitab-kitabnya Syed Kutub. Akan kalian dapati sosok orang ini betul-betul benci kepada salaf. Hah? Wa kutub al-ikhwal muslimin. Waqra'u intajahum al-matruh. Di al-yawm. Lihat kiprah gerakan mereka sekarang menyeret para pemuda kaum muslimin untuk memberontak memberontak kepada penguasa yang sah. Mada tajiduna fi? Coba lihat apa hasil mereka selama ini. Ikhwan muslimin pergerakan dari zaman dulu, apa hasilnya mereka? Hah? Bisa menerapkan akidah sahih pada mereka? Bisa menerapkan ubudiyah kepada Allah dengan baik dan benar? Apakah mereka memiliki sebuah negeri yang mereka gemar-gemborkan sebagai orang yang berhukum dengan Al-Quran Sunnah? Tidak. Tidak ada satupun keberhasilan dakwahnya Syed Kutub sampai hari ini. Kecuali cuma menyebabkan kacau dan kacau. Teror dan teror. Ini dia. Tajiduna fikral khawariji. Alladina amara rasul biqatlim. Yata'alu ويتشاء أمام هذا أمام هذا هذا الكم الهائل من الضلالات engkau akan dapati pada buku Syed Kutub, pada buku Ikhwan Muslimin dan pada pergerakan mereka yang nyata di dunia ini kalian akan dapati hal yang Allah dan Rasulnya larang ada pada mereka. Misal seperti kewajiban taat kepada walil amr fil ma'ruf tidak ada pada mereka. Mereka melanggar hal ini. mereka juga melanggar dalam hal ibadah. Mereka demi meluruskan misi mereka, mereka pun berangkulan dengan ahlul bid'ah. Ini melanggar tersendiri. Bahkan mereka bermaksiat dengan musik-musik. Ya, demi melancarkan kiprah-kiprah makar-makar mereka pun mereka bolehkan dengan itu. Berbagai macam kesesatan ada pada mereka. Mundu qamat da'watil ikhwal muslimin. Dari semenjak didirikannya dakwah ikhwal muslimin oleh Said Kutub. Sampai hari ini mereka tercampur padanya kebatilan. Semisal. Kata beliau. Mutamazijatun. Ma'a da'watir rawafidi. Wasufiyatil kuburiyatil khawariji. Ikhwan muslimin ini menggabungkan khawarij menggabungkan sufi kuburiyah dan menggabungkan rawafid yakni rafidah. Ada pada mereka unsur tiga ini. Itu awal mula. Ma'amma dakwati Nasara bersamaan pula adanya tokoh-tokoh Nasara yang termasuk bagian dari pemimpin mereka. Jadi pejabat terasnya mereka, pimpinan pusat mereka di Mesir, di antara mereka ada yang Nasara. Mahadi da'watil ikhwan muslimin mundu syinasyat ala hadil asas. Inilah dasar-dasar ikhwan muslimin dibentuk pertama kali dulu oleh Hasan Banna. Hasan Banna ikhwan muslimin sufi, justia, hasafia yang memiliki pengertian wahdatul wujud. Dia mengatakan kalau engkau melihat semua ini maka semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya ikhwan muslimin. Pencetusnya meyakini keyakinan sufi seperti itu. Hah? Maka kaum muslimin, khawarij zaman sekarang lebih sesat dibandingkan khawarij zaman dulu. Bagaimana menyikapinya berarti? Lawong, ngerti lawong? Sampai hari ini saya belum dapati. Lawong itu bahasa Indonesia apa? Lawang Rasul mendapati khawarij zaman dulu yang belum ada kesalahan dalam bab akidah. Seperti itu dahsyatnya beliau dikarenakan mereka menyimpang dalam bab ketaatan kepada pemerintah yang sah. Nabi betul-betul keras dan mengatakan mereka kila bunar, kila bunar, anjing-anjingnya neraka. Masya Allah. Lo bagaimana kalau Rasul mendapati khawarij zaman sekarang yang kesalahannya bukan hanya bab hakimnya saja. Kesalahannya dalam bab akidah dan yang lain-lainnya. Kita berhenti. mengikuti adzan. Setelah adzan, lima menit setelahnya. Zen, Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, kita lanjutkan sedikit. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan beliau. Fakifa nahkum law bi annahum min ahli sunnatul jamaah. Maka bagaimana bisa kita menghukumi bahwa ikhwanul muslimin itu adalah ahlu sunnati wal jamaah? Masih ingat pertanyaan di depan tadi? Jangan dicela mereka, mereka memang salah dalam perkara bayat, Salah dalam perkara tidak mendengar dan mentaati pemerintah. Toh tetap akidah mereka akidah salafiyah. Jangan dicela. Ini pertanyaan diberikan Syekh. Kata beliau bagaimana mungkin kita menghukumi mereka bahwa mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian kata Syekh? Karena in syi'ta an tajida fikral khawarij tajidahu. Kalau engkau ingin mendapat meletakkan pemikiran khawarij ada pada ikhwan muslimin, maka akan mendapati itu ada pada mereka. Wal syi'ta an tajida fi manhajihim fikral mu'tazilah tajiduh. Kalau engkau ingin mendapati, teliti, apakah ada pemikiran mu'tazilah pada ikhwan muslimin, engkau akan dapati itu. Wen syi'tan tajida manhajar rafid tajidahu. Kalau engkau ingin Apakah ada pada ikhwan muslimin pemikiran khawarij, eh, pemikiran rafidah, syiah? Engkau akan dapat itu ada pada mereka. Wa syi'tan tajid al-imaniyah tajidah. Kalau kau ingin mendapatkan apakah ada pada ikhwan muslimin ada pemikiran liberal? Hah? Ada pada mereka itu. Apakah terus Masunia dan yang lain yang kau akan dapat itu semua ada pada mereka. Ya. Apakah kamu masih akan mengatakan ikhwan muslimin akidahnya masih agak akidah salafiyah? Hah? Tentunya tidak ikhwan muslimin. Yang dulu saja yang masih benar akidah tauhidnya rububiyah, uluhiyah semua sifat masih benar. Nabi sikap dengan sikap yang keras di mana Nabi mengatakan mereka sejelek-jelek manusia sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini mereka apalagi yang kerusakannya fatal seperti ikhwan muslimin apakah masih anda masih anda akan katakan mereka sebagai ahlu sunnah tentunya tidak di sini diambil sebuah hikmah kaum muslimin pada pembahasan berikutnya syekh ketika ditanya seorang yang memiliki sebuah kesalahan dan ini ditanyakan pula kepada Syekh Apakah serta-merta orang itu dikatakan keluar dari sunnah? Jawabannya kaum muslimin tergantung dilihat kesalahannya. Apakah kesalahannya harus banyak dulu baru kemudian dikatakan dia bid'ah dan di atas bid'ah? Tidak. Walaupun satu kesalahan, tetapi itu hal yang prinsip, maka kesalahan itu sudah mengeluarkan dia dari sunnah. Siapa yang mengeluarkannya? Allah dan Rasulullah SAW dalam ayat, dalam sunnahnya. Walaupun dia mengaku-ngaku di atas sunnah, tetapi kebuktian yang ada dia menyimpang dari sunnah. Dia akan eh, nanti di akhirat mengatakan ya Ra, ya Allah saya ini adalah sunnah salafi. Allah mengatakan tidak, kamu al bid'ah. Kasihan dia. Ngaku di atas al-haq, dalam keadaan dia bukan di atas al-haq. Karena kesalahan yang prinsip walaupun itu satu. Seperti yang terjadi pada Muhammad al-Imam al-Ma'bari, syekhnya mereka. Ya, yang ada di Ma'bar, kesalahan yang banyak, yang paling fatal, yang paling nampak, dia menjalin hubungan persaudaraan at-ta'ahi, persaudaraan. Bukan hanya gencatan senjata, bukan hanya perdamaian, bukan hanya perjanjian damai tetapi at perjanjian persaudaraan musuhmu musuhku ya kitabmu kitabku nabiku nabimu dan sebagainya padahal itu semua adalah sesat itu tahi ini mengeluarkan dia dari dakwah sunnah sehingga para ulama mengklaim Muhammad Imam Mubari mubtadi'un dalun ikhwani dia bermanhaj ikhwal muslimin dia sesat dan menyesatkan dia ahlul bid'ah kesalahan yang fatal dalam satu ini dan beberapa kesalahan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang satu orang ini apakah itu masih mengatakan Muhammad Imam Salafi dengan melihat kesalahan yang fatal tentunya tidak sebagaimana kita sudah berpijak pada fatwa bukan kita sendiri yang berdiri menjarah mengkritik Muhammad al-Imam.